Fabasirhum bi'adzabil alim sirhum mongko berbunga siro Hum ing alladzina bi'adzabil alim Dan kelawan siksa sing banget Mulai kate mengkoro kabeh alladzina wa akeh habitas ingkang batal Apa amal? apa amal-amale alladzina Orang-orang sing pernah membunuh Nabi Membunuh orang yang melakukan keadilan Itu amal api era gunanya Ema amilu bin khairin tegese perkara kang dilakoni lakoni sapa akeh min khairin saking kebagusan rohim silaturahim mergo dene sodako lan silaturahim Orang no gunane kabe amali di dunia yang dalam dunia wal akhirat lan akhirat wa malak minasirin wa malak lan ora ana iku duwe alladzina minasirin te wong alam tarono tora ningali ilal ladina mareng akeh utu kang den paringi sapa alladzina nasiban yang bagian minal kita bisa kita apa kamu tidak melihat orang-orang sing mestine faham Taurat faham kitab yud'auna dan panggil sapa alladzina ila kitabillahi kita kitab Allah liyahkum bainahum supaya menghukumi apa kita buah bainahum ing dalam antarane alladzina sumaya tawalla maqanu kimengo berpaling sopo farikun minhum sopo kelok sopo farikun sopo kelompok minhum sangking ahli kitab warum halit ahli kitab muridu nawang sing ngengo kabeh orang-orang yang mestinya ngerti Taurat itu pernah dipanggil ila kitab bila malahnya dijak dihukumi itu kitab buah berpaling yang Quran tapi malah gak gelap angkau pulih hukmi sangking nombok hukumnya Quran kitab Nazala fil Yahud nazara tumurun opo ikilah ayat ilah lagi ladzina untuk kitab fil yahud zana zina minhum sangi yahudi sopo isnani wong loro fataha kamu mongko podo saling jaluk hukum sopo yahudi lan nabi sallallahu alaihi wasallam Fahaka mau kamu kui sopo nabi alaihi se isnani minal yahud Mong sing zina mau dihukumi berresmi klan rajam Fabo mongko podo nolak sopo Yahudi Fajia ya, mau kau tindak anak mau bitorot iklan torot. Fawjida mau kau tindak mau borajam via iklan torot. Fawjida mau kau tindak mau borajam via iklan torot. Farujima mau kau tindak rajam sopo islani minalebi. Fawjidi bu mongko podo muring-muring sopo Yahudi. Dari kiat anda kumkau lantamas sana naru illa ya memadudat kalau yang bolak balik matur jenengan gitu. Jadi komunitas Nabi saat di Medina komunitas Yahudi. Orang Yahudi itu orang paling menghormati ilmu. Tapi saat usia menghormati ilmu jadi akali. Tapi tetap saya itu menghormati ilmu. Jadi nawa. Jadi Nabi nanti boh. Mamin yaumin illa wabadahu syarun minggu Tidak ada hari kecuali yang setelah hari itu selalu lebih jelek Di kiai di sini, saya kiai di sini Yahudi di sini di lagi apa Yahudi di sini bukti ini orang Yahudi itu setelah zina itu cek kepengen tahkim ilan Nabi artinya tahkim ilan Nabi apa? setelah zina itu tuh merasa salah ini jadi buatan mungkin berzina orang-orang sanksi ini paham ya? perasaannya orang dulu itu jenenge salah iya merasa salah tenang sampai berzina kita nabi fatah kamu ilan Nabi jadi zana minhum isnani Padahal kode Yahudi ini, lanang itu ya, sing zina kode Yahudi ini Tetap minta hukum pada Nabi Karo Rasulullah jika hukum rajam Yang nah, nak tenggini asbab nuzul sing lengkap Karena dihukumi rajam terus ulama Yahudi mat Mestinya aku mau jilid dok Hukum cambuk dok Jari Nabi ora, nak coro kita buah rajam Terus ulama-ulama Yahudi tidak hanya pakai jilid pakai cambuk sampai akhirnya kita ditekan Taurat saja Abi Taurat kita Taurat dibuka meneh Fawujida fiha ternyata yang dalam Taurat juga rajam jima jadi rajam dibu. Surah Yudhu tersinggung mereka akhirnya keputusan rajam tapi ini bukan penting ya, sementing ini wow ya. Jadi dulu itu orang tuh masih baik. Jadi setelah melanggar hukum Allah merasa salah sampai ada kasus Mais Mais itu berzino pertama kali rajam ya pertama kali rajam dalam Islam itu kasusnya Mais uh, Mais bin Malik ini Mais itu zino sampai ada kasus ini jadi Mais itu Mais ini ku kere melok keluargane ya melarat kere melok wong <laughs> Lawang sing delok iku duwe jariah jariah terus lagi pembantu nah itu mah pembantu rian luwe elek pembantu pembantu setengah budak kami ya? angon wedhus. angon angon walhasil terus tidak ya luru Isami kados ini dari tidak ora salah lapor dengan Nabi lapor dengan Nabi terus akhirnya ya orang rajam nih Rasane nah, ya buatan Memang cara syariat ya, tiang batu zina sing apik nutupi kamu sur. artinya gak ada lapor uang paham. Tapi nutupi dengan arti terus tuh tenanan loh. Nah saya kan boten. Yo nutupi nih gue beri terus ya kan repot. Sudah tidak gue repot. Ayo terus alasannya kiai saya iki uang berzina gue, ibu butuh ditutupi cukup cukup. Ya orang pada uang tak kenal terus tobat tenan sih apa? itu yang terakhir orang. Oh kesempatan balik ini menang Nah di sana mau ngureng-ngureng kan repot jadi ini terus. Nah orang barat malah repot lumayan, artinya si rasa zino ya terang-terangan tergolek obatnya sebuah aib Jadi sekaruan menisan materialistik Jadi selagi ini Sing pertimbangan ya hukum-hukum materi Artinya Dia sebuah zino aman ya Orang hukumnya pangeran Jadi sampai nak mau tertarik Ini pun delok fenomena nih jadi gua kadang mau cerita itu keliru jadi misalnya mau coba tadi mikir ya Yahudi dihukumi Nabi di Quran malah jaluk hukum di Taurat ya memang begitu orang Yahudi itu menentang hukum Quran tapi yang harus sampean ingat gitu betapa bedanya sekarang dengan dulu gitu. orang dulu Yahudi ya Yahudi itu berzino fatah kamu bilang Nabi lapor wis dalam posisi jaluk dihukum dihukum hukum ngerti ngerti orang bermaksiat orang sanksi enggak gak mungkin ini siapa cuma maiz berzina ya malah saya baru menaik ini media dia mau itu kabupaten tadi zina dalam keadaan hamil lapor beri Rasulullah saya ini nah tinggal dari sampai nama setengah hati-hati semua lardak sini baru ya Rasulullah akim nibi kita bika Amin terapkan hukum Allah akim akim nibi kita bila terapkan hukum Allah itu pada saya kenapa kamu media Zana itu ya Rasulullah Mungkin nangis bidok Enggak ya Rasulullah Enggak. Tapi Nabi itu saking inginnya supaya dia istitar nutupi Mungkin nangis nangi bidok Enggak Kok kena ngambung dok Mboten Kok mau iku Kelontok betul. Lalu ini gini ma'is redaksi Nabi ya sampai La'alla kakobdal taya ma'is Lah ya Rasulullah Wala'alla kakobdal jatah Kok kena mau turun miring dok Sampai Saking inginnya Nabi itu tidak e, tidak mau zina karena hukum zina itu masih tak tak rajam ya, untuk wong sing muksan sampai ngoten tadi berdosa lapor nabi berhubung media niku hamil nih sampai ini kok ini lahir agar lahir ini ya sekali kata rajam sih hamil itu terus no atau hamil yang ya Rasulullah kalau mau lahir no gak anak am susah nih sih berdosa nih tahun gitu ya tetap kepengen akim di kita bilang itu tetap kepengen dirajam nah ya, itu tadi orang dulu itu sampai begitu itu si Yahudi ya sing Islam itu jenis salah yang merasa orang sanksi ini saya ini buat itu malas mesti saya itu istighfar saya oke <laughs> oke saya ini orang ngajar kiai jadi santri jadi masyarakat gara-gara di saya itu istighfar berdosa kiai yang beda orang berdosa oh tetap kiai beda ya, semua antar berkorupsi berdosa tetap kiai darah nolak tetap beda <laughs> untuk untuk Bang <laughs> Andi jaluk dihukum, sama baru korupsi itu ya itu beda. Mohon lucu. Bisa buatin baru korupsi ngerasa salah. Tapi apa beda dengan udah dia umat umatnya dan udah ada terus. Udah benerin. Dari kata mengkon mengkon erat kubi anak kumkolu, lantas ada menjadi uji ku lantas lan tamat sana naru ilayah memadukan. Orang bakal anak kita sebab naru pon rokok ilayah madukan kecuali dina tertentu dia ini paling disiksa neraka mau sedih lho. Arba'ina yauman paling batang puluh dina muda tak ibadah di abai malijlah. Iku masa ketika nenek moyang mereka nyembah pedet. Semata juga mongko nuli hilang apa anar anhum sang yaru. Iki wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya mulai wa gharrahum lan bujuk hum ing di nafiti Ini maksudnya yang Yahudi jeung Islam saya mau tadi wan lucu ing al yahudi fi dinihim apa makan baru ya, apa barang sing digawe ini kalau terang kata ini bahwa rohum gua zaman nanyaran ngalim gua ayat paling tertanam ayat niki sing dialogis ngalim ya. mulai rien, gua aku mau ku dibujuk bahwa rohum lan bujuk hum ing al yahud fi dinihim apa makan yaftarun jadi ayat ini diturunkan dalam konteks Yahudi. Jadi orang Yahudi itu terbujuk dalam beragama dengan rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Mingkau lihim dalik. Ya, jadi agama ini kan ngoten ya. Agama itu akan kita rusak ya oleh fantasi kita, oleh iftiro kita, oleh imajinasi kita, oleh versi kita, oleh madhab kita. Ya, misalnya kalau ini kamu coba ya. Agama itu nak jenenge Islam gitu misalnya. Islam di Quran itu. Tapi kita kan tetap tafriku batin kata yang Yahudi iman be separuh ras separuh iman be separuh nggak dengar romanto contohnya kita tuh misalnya menyangkut dosa lebih seneng ayat-ayat yang mong dosa itu istighfar di sepuro Allah ketika sudah kau kau kafiru angkum min saya dikum dosa itu di sepuro Allah gitu. tapi kita tidak punya kesiapan membaca ayat-ayat yang sebetulnya sama temanya sama tentang dosa itu mau Azani atau wazani fajritu kula wahid min umam ata jalda wala ta'khudkum bima rafatun fi dinil in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yasad azabuhum ta'ifatun minal ini Jadi orang zina larang di zina wedok hukumannya rajam Terus ngono ras kedar dirajam wal yasad azabuhum ta'ifatun minal mu'minin Sebaiknya saat dirajam saat ono sanksi itu disiksa ini wong ta'ifatun minal mu'minin Dan terus kita kan kemudian mikir Di satu sisi ikon istitar setelah kita zina istitar nutupi Di satu sisi perzinaan ini setelah ada rajam, setelah ada tahkim, ada hukum Iku walia syat ada berumah atau ifatu tuh mu'minin harus disaksikan Kalau nanti yang ngalami dan kulo jenam ya ada kejadian begitu Sebagai hasil orang zina lapor kiai-kiai lapor pulau Karena sudah terlanjur ramai dengan masyarakat Terus wonten santri tanggal ngeten Gus Wong Zino kan wajib istitar. Kok jenengan nih, seneng seneng buat istitar seneng istitar cara kula kan ngeten karena keadaan wong hamil ya kudu dinikah karena itu hak wong dengan gue nikah paling gak sampai anak ibu ono gak baik senajan to nasabin nasabin kan ngeten ya anak zino ini nasabi kan tenggu itu buatan sakit tetap jadi nak sekadung zino sekadung hamil Mbok kawek nol lah tetep anak ini sampai nih mbok ya, sing dadi mana hasil hasil haram. Tapi dengan dikawin itu menjadi tidak istitar, menjadi syuhur, menjadi terkenal. Saya kan benar-benar rajam. Saat ini kan benar-benar rajam, Ramadan, benar-benar rajam apa ini. Tapi kira kalau sering matur tunjungan, iki ku kitab dua, iki ku Quran gitu. Artinya nggak tentang Mas Bur ya ketika ada ada raja itu malah kayak kayak sudah nggak ada sanksi dari Tuhan gitu loh karena kita itu mau model wis rasa idul istighfar tadi cara pakai kita kan mau berzina kan untuk menutupi wis ditutup tutupi rana raja tapi sih gak disadari uang sing zinanis keseringan hukumnya Allah di luar raja ini jauh misalnya adalah kunangan kepergok <laughs> terkenal di masyarakat atau kebablasan nanti hamil intinya apa ngeten mulirin firasat lo bener kan mantu tetap Allah itu bikin sanksi memang sanksi dasar kalau fakir ngeten ya saat si A itu dirajam itu walya syad berumah atau ifatum minal minin. saat rajam kan zaman ngaji aja kan kudu di depan umum ya zaman ngaji tau sami meskipun kisah kan ya di depan umum kan misalnya kisah ketok tangan mau mati di pantai ini kan syaratnya kan kita di depan ketika hukum itu tidak ada hukum itu tidak ada oke lah misalnya dalam konteks itu tidak ada dalam konteks Indonesia tidak ada itu tak jadi tetap Allah itu bikin satu sanksi itu sanksi syuhur jadi dalam orang sing zino ya apa yang beberapa nanti hamil akhirnya dia kena sanksi syuhur sanksi konangan apa mangane kan jadi orang anti dirajam tapi saja ini lagu Kristen di dunia sanksi Allah di dunia seorang paru-paru terkenal ya konangan itu aib ya cara Pak Surmanto aib mau maling gitu kan? sekarang nggak ada ketok tangan tapi ya terkenal dalam dalam titik di masa lalu gitu. nah khawatir ulama ini, atau sakulo atau pemaling ulama-ulama sih soleh-soleh atau wali-wali ini Ije apa hukum pekeng diterap loh, nah hukumnya Allah sing temerap langsung malah ke loro. Tentu gampang maling, maling hukumnya Allah diterap lo, dia diketok tangan nih. Wong sekuler protes, ketok tangan juga manusia. manusiawi. Nah hukumnya kok mau asli malah loro gak iya mau dimasal. Tapi iya mau kedok tangan ada iya, sih bujuk <laughs> malah mati tenang. Iya. Mana kalau sering ya. Jadi kesalahan orang sekuler, kesalahan santri mau jadi ini, sing santri wis saking kesuwan mondok wae melarat. Dari hukum rapati roh. Kau wiridan dua mustajab hizib nasor. Semua sekuler nyoal hukum Islam jadi gak manusia Kau dirajam aja demi waktu. hukumnya <laughs> orang diketok tangane sing sekuler nyok aku Islam santri sing digugat ya ora ora wis ribet yang marate itu yang mustajab. yang sekuler ya ribut mbek beda ya. Akhirnya kalau gitu dalam sebuah hadis kursi Allah itu apa yang gawe hukum gue aturane dewi. Ini loh termasuk gawe hukum aturane dewi nggak terima Mustafa. nggak aturan Allah. Jadi berhubung hukumnya Allah tidak tegak no. Allah nggak aturan dewi mau malah nggak cerita tangan malah dimasal. Pernah malah loro. Iya. Uang zina rano rajam tapi ino si anak turunnya darani jaga. Narian buatan, zaman lain buatan Boe di pateni, bapak itu pateni jelas anak itu dihormati itu sahabat. Sampai jari Nabi yang mais mau mau ditimbang sampai iman sampai iman yang mais. Untuk demi hukumnya Allah dia rela mati. Ya, dia rela mati ya. Aku ini kita bilang. Terap lah kan nabi hukumnya Allah tengkulo. <laughs> Jangan dihormati ya Rasulullah anaknya jelas selesai kan anaknya terus dihormati kan anak yang belum dia saya kan buat itu hukumnya Allah itu dilanggar tapi tetap aja hukumnya Allah berjalan sebenarnya hukumnya Allah dengan arti yang yang satu tadi F misalnya jadi gak iso kamu oh Podo hukumnya Allah yang amar ma'ruf nahi mungkar yang ngoten zaman Nabi zaman Rasulullah tiang butuh jamaah diparani nih Nabi gue narah jamaah omang tak opo kesannya Nabi sadis sampai tadi Nabi hampir bersolat tako di umat tuh kau nong di siap kau jamaah nggak tengah tengah kan, jadi sampai Nabi ngerti kan aku kepengen sekali-kali jamaah mami kue aku mau ajak kue sebagian tak ajak ngobrol wong sini ninggal jamaah sehingga zaman Rasulullah itu terkenal kan jamaah itu wajib Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu kayak itu. Biasanya kan buatan. Mengenai kuat kiai, soleh soleh itu ya kiri tenan, jadi no tenan orang nanti butuh kadang anak wis selingkuh wis kalian. akal karena melanggar amar ma'ruf nahi mungkar awas memang artinya hukum hukumnya gitu artinya dari segi hukum sekarang sudah ada dan kalau dulu wonten Romanto misalnya seseorang udah melakukan nahi mungkar itu akten tenan jadi kayak FPI dulu wisin tenan jadi jenis Sayyidina Umar oh, kerumuh di daerah ini itu masih batu wali tersinggung benar sehingga ada kebutuhan Kemudian ada ono lokalisasi tersinggung dengan jadi ini buatan. Ono melaku dewi kena melaku dewi ya akhirnya kita tidak kita ketika amar ma'ruf tidak dilakukan nahi mungkar tidak dilakukan maka yang berlaku itu hukum Allah hukum Allah itu bukan mesti kados kados wau ya, kados rajam sih jadi hukum Allah ketentuannya Allah ini mau termasuk umat Islam itu melorot ya gara-gara ini nahi mungkar rawani tak ilah ya, jadi jaya, ya alasannya nak. bah nah jadi kan orang wani naik mungkar ayo nah, si mungkar ya umatku si <laughs> mungkar ya umat Islam <laughs> tidak itu repot nah ini ya sampai mau surat juz sama gini kalau sing tinggi ini ku dialog dialog ulama ambil ulama ya wa ikolat umatu minhum lima ta'idhuna kauman yang juz itu mungkin sampai catat ayatnya wa ikolat umatu minhum lima ta'idhuna kauman Allahu muhlikuhum au ma'adzibhum azaban sadidah Qalu ma'ziratan ila rabbikum Wal alakum Terus Falamma atau aman Terus Qalu ma'ziratan ila rabbikum Wal alakum Jadi ngerti Wa idh qalat umatun ini, Ini kan ngerti Ada fenomena orang-orang Yahudi melanggar kitab buah ini zaman periode Nabi Musa ya. ada gejala umum orang-orang Yahudi itu melanggar kitab buah Wonten tipikal ulama sing pasif. Jadi ayat itu itu dialognya dua ulama. Ada tipikal ulama sing pasif. Woi kalau umat melanggar, kok gue belo. Sing cari ulama sing pasif. Aneh-aneh gue. Ngundan ngandani wong lemu ragilmu, bukan dari kandani wong karwan jatah kena azab kok mbok kandhani jadi lima tak itu nak kauman Allahu muhlikuhum awum azibum azaban tak kenapa kamu ngandani orang lima tak itu nak kauman kena apa kena sehati wong kauman sing Allahu muhlikuhum awum azibum azaban tak sing Allah bakal nyiksa untuk rusak artinya jelas kena jatah kena azab terus jawab orang sing sholah itu qalu ma'dziratan ila rabbikum aku tetap ngandani ini sekedar golek alasan yang pengiranku Ibu rupa-rupanya pancen nahi mungkar itu wajib Nah dari uang ya Wajib makziratan ila rabbikum Aku ngene sementing Lulus surat ini sementing Sesuai perintahnya Allah ya itu ngandani Ini tak cerita ini dialek-dialek ya Terus wala Allah kumiat takun Lan aku ya berharap mereka itu jadi takwa Terus terusannya ayat Falam manasu mazikiru Anjena ladina yang hona anisuk. Anjena ladina yang hona anisuk. jadi istilah pangeran ini surat Arab ini Arab 165 kita sama beli di 165 Al Arab kita sama beli Falama atau falama nasu mazkirubi ketika mereka tidak melakukan kemangane tetap melanggar anjena ini sing penting ayat ini sama neling-eling lafate Quran kok perlapat sama neling-eling terus anjena mongko nyelametno kita apa alladzina ya mauna anisu ketika mereka tetap melanggar aku nyelametno orang sing yanhaun anisu sing melakukan nahi anisu jadi sing jatah selamat itu sing yanhaun anisu orang yang tidak tidak sekedar melakukan su memang melakukan yanhaun mencegah jadi ketika ono azab sing tak selamat no wong sing alladzina yanzuruna anisu mereka melakukan nahi anisu pencegahan pencegahan. Mulan Ibnu Abbas ditanya sing selamat dari Ibnu Abbas sing selamat itu ulama sing melakukan nahyu. Jadi falamma nasu ma dzikiru bi anjina alladzina yanzuruna anisu. Terus dari Ibnu Abbas dan Allah diam bahasa kata songko wong alim sing pasif jadi ya orang melok maksiat tapi ya orang melakukan nah ya itu ada jaminan orang maksiat tapi orang melakukan nah itu ada jaminan selamat meskipun tetap lebih baik ya artinya gak melok maksiat jadi lebih baik tapi gak ada jaminan anjir naladina nehona anisu Lalu Ibn berapa terus nangis Akhwafu dan Ayat paling saya takutkan dalam Quran itu Ayat yang semakna dengan ini Ini gue Laulayan hagum robbaniuna wal ahbaru Angkau lihmul ikma wa aklihimus suha Harusnya semua ulama, semua ahbar wong pinter-pinter Itu di tradisi Laulayan hagum robbaniuna wal ahbar Angkau lihmul isma wa aklihimus suha Selalu di tradisi supaya umat itu gak makan harta haram Gak makan duit-duit korupsi Jadi angkau lihmul isma Supaya umat itu di tradisi omongan sing dosa Lalu di tradisi wa aklihimus Ahmad Ahmadun. Jadi jangan-jangan kiai-kiai sing kurang tuh nek ikut ora dirawati pangeran jangan kurang. Keberanian amar ma'ruf dari mungkar nopo? Iya. Kurang. Memang tidak maksiat selingkuh Insya Allah Cara selingkuh ora pondok. Sing sing ini kurang lah, orang amar ma'ruf dari mungkar kurang lah. Bang, ya? jadi bingung kalau eling nol. jadi ketika hukumnya Allah terap diterapno cara formal cara fikih itu bukan berarti rano hukumnya Allah Iya, yeah, malah repot, malah kadang gue ngeri ini bahwa maling saya ikut rati ketok tanah. Tapi malah hukumnya Allah berjalan dihukum mati, dihukum masal, malah ngeri. Mana bener, saja ini bener ya orang IT itu. Orang kiai tak koi, orang IT pun tiba. Tapi pengiran ngiling no siapa aja. Saat ini gue bang gue obatnya bin mari, mari orang pengiran ngiling no. Kadang ya bener gitu. Ya bener cangkem elek kesana sosial, tapi cara gue setengah bener. Ibn ya pengiran ngiling no apa apa no. Karena <laughs> air atau berarti. Saya gue repot pengiran ngiling no ditantang. Oh gue saya kayak kata tuh buka hukum demi ya udah dia gitu. Hukum repot tapi terus. Eh, sembuh arwah fakai faida jama'anakum wa kharrahum fi dinihim dadi agama selalu dibujuk apa sing digawe-gawe dhewe dadi wong Yahudi wong Islam wong Kristen wis sami Fakih famu kohale kaya apa ida jama'na gum liyaumil la raiba fi nalikane ngumpul lagi sembuh dungo ya alladzina liyaumil la raiba fi maring dina sing ora ana kemamangan iku dina kiamat wa fiyat kullu nafsin ma kasabat wa fiyat lan den turuni sapa kulo nafsin min ahli kitab wa Lalu kalau ngomong cek Yahudi cek Yahudi sami mawon. Tapi kita butuh tanggung jawab dengan Allah. Wa fiat kulo nafsin min ahli kita bahwa diri. Wa fiat kulo nafsin apa ma perkara kasabat yang lakoni sapa kullu nafsin. Wa hum te gula itu muna orang dengan ngani kaya sapa atas. Semoga sama nak ngaji lingiling ayat ini wa lahum fi dinihim ma yaftarun. Kita dalam hal beragama itu sering dibujuk apa sing kita kita gawe paling gampang contoh nih ngoten niki si si A ini niku ngurmati imam sing rolas nih, mulai A Syiah Isna si A rolas. Iku nak ngurmati niku nih wali niku ngalang-ali wong NU. Ini dene yakin nak sumben diselametna Imam saya Saiki Sayyid Ja'far Sayyid Ja'far Sayyid Ja'far Zainal Abidin Sayyid Bagir cek urip neng dua gunung dikawal rong macan. Lalu sampean nak di motor terminologi siapa kan ekstrim-ekstrim. Wong NU itu sih gue kula mun sering matur eh, wali sono banyak setengah Lalu ini tipikal Islam Jawa ya setengah sih. Percaya syafaat berlebihan. Riyen ki ngoten Keyakinan keyakinane wong Ya. Iku mereka alur rasul mesti selamatkan rokok. Terus alur rasul yang istilah Asariyah itu masih sugeng ini mereka itu histeris, cara tasafuk mereka histeris. Ini mau katus dibayar dengan walanal ma'la wa khaifu mina. Kita di tanah ma'la wa khaifu mina di tanah mina. Falaman hadza wa kunzakuni Walana khairul anami abu. Kita di uang sing bapak ya api-api wong. saya Said Bakir, Said Ali, Said Abidin. Maksudnya kan turunannya Rasulullah. Walana khairul anami abu. Wa aliyu murtadu khasabu. Itu agama itu kalah ambek iftira edewe. Itu bayang no. Apa kaya wae Sayyidina Ali itu sampean kaya Allah es Sabtu Qadir Jilani ya, tapi satu Qadir piyambak andai kan tahu cara beragama kita ya duga cara beragama kita wis kacau jadi iftira ngeri Mustafa ya bodoh kok iftira ya santri Ngarwan utang kok tobat istighfar hubungan dengan gak iso hukumnya apa orang utang membayar ya gak iso istighfar <laughs> jadi hukum sering kita sering kita iftirain ngarwan misalnya sama resmine karo Rasulullah sudah kau tak tahu ibadah tolak bala itu ya biidnillah tapi ini kok gara-gara iftira kita ngerti bala mantep kita orang orang isi nasab itu iftira itu iftira semua hukum yang nggak diakui Allah lho sama santet ki ngoten gue saya kira santet itu acara Allah hmm, tak kei fadul gue rasa aku tapi kita bisa akan selamat ke santet itu orang isi nasar kan rute jadi dosanya loro nuduh Ahmadun nyantet wis udon saya ini selamat pede neraka karuan Munsur roh kronologis Ibn Asor Wah, dosa mimpi Seudon wong liya nyandat mangan rontok Ketika selamat Pudi krono dunia Ya seudon mimpi Padahal acara Allah kan jelas Allah cerita santet kan Jadi pengiran itu lucu Jadi pengiran itu cerita Wong tukang santet Tukang sihir Iku istilah pengiran Waya ta'alamu nama dururum walayan Bau Mereka ini belajar sesuatu Yang ya dulu Gak usah dimaknani Model bahasa Arab jadi pengiran jadi kan seni. Jadi ngendikan wa ta'lamu nama dulu malan fa'um. Ini cerita tentang sihir, santai. Mereka tuh belajar sesuatu sehingga dulu malayan. tapi dasar pengiran tetap kepengen ramno tauhid, tetap kepengen ramno tauhid, Nerakno tauhid. Tetap ayat itu ditutup. Wa ma hum bibari nabi min ahadin illa bismillah. Tutirai sok niru kiai kiai muni santet ku mandi bukti Rasulullah sallallahu alaihi jadi pengen aja nih tradisi ngoten nah, satu sifat sing gak hakikat. Iku isnadul fi'li ilal khalqi natural cara bahasa wong tauhid. Jadi awal itu dia tradisi dua dalam Al-Qur'an. Dia tradisi ndak hakikat iku isnadul fi'li ilal khalqi. Kata tadi awal yang ngendikan wa ta'lamu nama yang Kan seakan-akan mereka juga punya idron bisa membahayakan itu. Wong istilah ya dulu. Tapi tetap aja itu diturut ditutup wama hum bidori nabi minahatin illa biidnillah. Nah, tapi kita karena gak enak kan kurang keren nah, darah ini selamat karena izin dan keren nah, karena hisiban gue keren kan repot kita bisa antri gue bagas darah hisiban mandi timbang fadilnya Allah kan lucu atau ketemu tuh bangga loh sama ngelam ke wah jinan visi jinan hebat tenan kan jinan rata di musibah ke ini seneng lagi itu kan cangkem musibah ya pengiran cangkem musibah ya pengiran jinan hebat gak dimana muwanti mana rezekinya kuat muwanti tenan top cer jinan ada enak masalah rezeki ya Percaya-percaya pengiran dari rezeki yang sudah maya, saya wakil, terserah kesannya pengiran. Nah ulama suki cangkemnya elek menang umpama yang sutur rizka itu dungo mandi mau zaman Nabi Sugeng cek suka Kaisar Romawi ya podo saat suka wali di cek suka suka orang kafir umpama ukuran rizki kau dungo mandi ya orang kafir orang Cina enggak ya itu paling top paling ramah, cek suka dan Sule Ibu jenis bahwa rohum fitini makan yang baru gitu jadi istirahat kita artinya ya teman-teman harusnya saat kita kaya model Quran mawon ini fadli Allah malah nyaman Allah bisa seneng mergo kita sampean aman sampean dia ya nyaman mergo bisa balik ning Allah tapi guys kalau harus gini jembar jog duha contoh ijazah yang Pak ya ini gini gini, ini sampean yakin saja doa itu mandi diterima Allah karena fadl itu ya tetap mau balik ngoten kan lu benar bener ngoten ya? doa doa itu mandi karena fadl Allah beres kan Allah seneng sampean dia nyaman sing repot nih ngoten niku ini jenenge makan yaftarun sama seperti mursyid-mursyid itu juga kena iftira. Jadi bayangan itu sumber nak neng orang orang masa, uang sing ngerti toriko aku bingung, aku orang sing gandeng. Nah sing lek toriko aku, aku gak bingung, aku tak gandeng melewati serata mustaqim ke suaraku. <laughs> Karena orang cara kanjeng bola, rapi banget. Oh, dia dia grogi demi malaikat malik. Eh, kok malaikat malik? Dia barang ketemu kan akhirnya grogi begading <laughs> wong. Eh, dia barang ketemu kan akhirnya grogi. Bayang gading wong. Jadi jadi intinya itu sampai kita beragama dibujuk bi makan anu apa ya taruh namun sampai bahaya maka sahabat bagum layu wana jalan lan Nah ini kita lagi cerita ini pun nonton yang menyangkut perang Khandaq. Wana jalan lan tumurun. Lama wa ada. sani janji no sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat aku yang umat Nabi. Janji no mulka Farisa ing iso no daerah wilayah Faris warung lan Rum. Kalau cerita, nanti kan Nabi kadang ingin lucu ya. Zaman perang Khandaq mangane kangelan. Pas mangan kangelan malah guyonan Kayak kira-kira yang lamar besok bantu iso nalono Romawi. Ya mesti yang munafik terus mencibir. Ya, Nabi lucu ngondikan ngono pas perang kontak pas mangan ya tangilan ya. Jadi kan Nabi menjadi seni kadang. Fakola munafikun hayata. Waduh banget, mangannya kang Elan kok. Nabi, eh udah tidak Nabi deh. Ngondikan ngono pas mangan ya kang Jadi cara santri, eh, mangannya kang Elan terus ngenang ini mantunya gaya itu calon deh. Lala kesebasan tenan mending edan. Kok dianggap wong antik. <laughs> Ana kaca kula senengi orang ayu, buangga Kalau aku rati kelebihan, aku dia punya anti Umum anak susah kita susah, tapi akhirnya dianggap antik terus disenengi ya. Kulillahumma malikal mulki Kul ngucapkan sirah Muhammad Allahumma da'wah Malikal mulki Kul dat singatur kerajaan Tuktil mulka mantasan Tuti kayak panjenengan al-mulka mantasa Ya Qur'an ya mantasa Wa tanzil mulka ya mantasa Wa tu'izu ya mantasa Atutu ya mantasa Dia tiga khair Iku ono ing kersane panjenengan al-khair Utai segala kendali keapian Eh basar se segala kendali keelean Ya apa ya mesti ono elek Berkaitannya mbak uang dia, Mesti agak ono apa ya ono elek Enggak Apa kagus jenengan saya presiden Basaru kagak sing lengsek Kan waktu itu dulu. jadi akhirnya apa kaitan dengan dia mesti ngrugakno ada uang, nggih agar apa kira Ahmadin ketok dari wong penggemar Ahmadin untung jadi dia kiai pinggire saya kira dukang sampai Mbak Ahmad <laughs> tetap Pak Marmal akhir biasi kalau itu ada dulu. mereka akhir kaitannya mbak hukum publik saya kira dagangan si alaris di pinggirnya serang alaris pokoknya repot orang kira-kira Mulane jare hikam kalau niku sering mulang balik man atau sering duduk takbir hikam. orang hikam nang ndonga ngeten. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiya fakai falataku la masawihi masawiya. Jadi hikam ini keputusan terakhir nah kaitannya hukum kumpul banget. ngeten. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiya. Orang yang saat baik saja jelek. fakai falataku rumah masawihi masawiya. Pemenang elek orang elek. wakil elek. Lha kok ngoten? Nyai ora ape? Sampai populer mesti masjid nongwong. Saya ini Mustafa kiai debutan sukses mesti masjid nongwong. Sampai dagangan nak halal laris, ya masjid nong toko pinggir. Padahal halal. Artinya mau makasih dulu ya masa masa ini. Iya. Intinya jika kamu pesen, uang kurang sang apa? ape, ape lah wajib istighfar. Mungkin saat kita makasih ini juga ya masawiyah. Ini masawiyah, karena saya contoh apa? bujuni sak alhamdulillah saiki amatun laris ini dadi iki waktu ini kiai pinggire laris Untuk kiai laris saya wis saya saiki fenomena ini udah Ahmad tuh orang udah nggak sopo sih ini bener, mesti sih ngoten mahasilu ya Enggak. Sama gue gak disayu. Wapi kan, masa aku ayu lah belum ada rabi mas bro Iku ya ya paling. dari ada sih ngarep-ngarep terus leren ya. Gara-gara segelem kan artinya liane putus asa ya ya meneng. Mulane. Pakai sama sawi hilatakun wasil. Elek apa mulai malah elek jangan api elek. Oh, jadi sampai ngoten hukum hukum ini ke rumpet nang sudah kumpul wong ya biar ya, di kalau kairu mesti ana bahasa rune. Alhamdulillah saya Gus Dur jadi presiden lewat poros tengah. Ya bagi Megawati musibah tenan pemenang pemilu kok kayak ya padahal terakhir urusan kaitannya uang biar di kalau kairu ya, mesti bahasa rune. Bodoh nih kiai ora kau nasab, rumanto orang di nasab kok jadi kiai gede. Kiai kiai sing kau kasta kan terus sumpah. Waduh, macam no mitos lagi itu terus. Rugi. Ya, halo, halo nih. Ini iya, orang hati gede sih. Iku gak ngomong. Kumpul banget lah, itu sergane berat. Coba cerita-cerita dan semuanya. Iku ilayah mikir amal, menjadi kersane pengiran ngono apa. Inna kaya sajane apik. Semua iso bingung kok apik. Ora perlu bingung pengeran ora apa-apa. <laughs> Iki kula sering donga, kula agar tajud donga ya Allah. cuma mau suatu saat kula zina tamateni wong tak dosa gedhe. Kula ampun paringi susah. Cara kula mboten napa-napa. Ngaku mau tamu kula ora apa-apa. Kiai tambah gue ora ora apa mencoba cara pengeran. Ucapan pengeran dhewe ora apa-apa. Lalu jadi Rasulullah ketika cerita tauhid kelas tinggi, kana apa wala si ama apa ya tahu ono ya tahu ora tahu mbek sapa-sapa ya ora apa-apa dadi apa tahu malah artinya apa tahu dhewean iku ora apa-apa jadi Allah gawe makhluk itu mau menunjukkan kekuasaannya jadi akal-akal yang manusia wae riso be riso be alam jadi orang apa tahu apa dilihat orang alam jadi karena mau balas ya mak tahu orang apa apa Ira ya mau apa mbles, jamatun markai jangan markai ira apa-apa. jorok pengira kere dekne. Ya. Wah aku nak aku mau rusak. Kalau eh, ada aku mau gantung dek dek kere. Kalau malah kamu sama orang gue lu apa? Tapi berarti dikit. Ada sekian. nggak ada bisa nih. Eh, malah ngeri tuh watuli julela ngeleboro panjenengan alaila ing bengi finder niku wae iso watuli junar fil laili watu tukhrijul lan ngetokno panjenengan al hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab lan ngrezekeni panjenengan man ing wong tasau kang kersa jenengan bi ghairi hisab dengan tanpa dinyono-nyono layat tak lo nate ditakoni santri tentang ayat ini hubungannya apa dengan ayat ngarep ini kan ayat pertama itu tentang malikal mulki tutil mulka taksa watan siul mulka mimman taksa kok terus perbandingannya itu lijulela bin nahar wa tulijul ini kan menyangkut kerajaan kekhalifaan oh hubungannya kok apa ada bengi ini rino rino ini bengi ini eh, maksudnya kadang kan bengi lebih panjang timbang rino rino kadang lebih panjang timbang Ijab kula sederhana, gue cangkem, kemuang modern paling gampang mau cahaya tiga Allah ngatur ini ya iso itu di luar kendali ini menuso paham ngatur perembulan di iso mulai ngatur menuso Allah gampang ngatur diri mantasal? uang sing saya lagi kiai top atau lagi jadi presiden jadi stres harus mesti waktu diri mantasar rasa revolusi jadi fenomena penyakit modern itu malah semakin nunjukno betapa waktu isi mantasa waktu diri mantasa Iya, misalnya sekarang Amerika itu masih hebat, presidennya tiga stres atau apa, langsung waktu diri mantasa artinya sekarang itu lebih mudah bodoh saya ini lagi ono kiai top, sawangan itu gak mungkin jatuh terus gila ada lagi senang politik jatuh tenang. harus terus kita umat malah dilapor polisi ke partai ini <laughs> jadi gampang artinya Allah gawe itu mau yang bukan libat belum nyengri tenan sampai kiai top, apa kepen jatuh no gampang yang paling ekstrim juga teras, nanti diobatnya rumah sakit jiwa itu juga paling ekstrim tapi itu jahat orang dosa malah langsung ke Allah saya gak istri minggu mau mati delalah semua nontonan berondo. Kami Pak Isono tuh bisa nengok mau palapel. Akhirnya kami mau tahan tenan, ya, jadi tragedi, jadi berita nasional tenan. Ya. Iya betul, kan akeh asal nontonan tenan Artinya gampang banget, lawan tuh dulu gampang banget gitu. Nah, jadi tuh jumelah gue perbandingan betapa ngatur lino bengi sing luwe angel lek mulai ngatur satu uang gampang banget. La kita orang oleh ngalap sop al mukminun wong iman al kafirin eh wong kafir aulia eng wali pemimpin min dunil mukminin di wong mukmin ora oleh ngangkat wong kafir jadi pemimpinnya tampung kita wong iman pemain pal dari kafali woi wa ifsyani la tatakum wa man nuti nih wong ya falu nglakoni sapa mandali kai mengkono-mengkono ittihad jadi ngangkat wong kafir sebagai pemimpin falisa minapa ifsyani iku ora urusan popo ila antataku minum tuku kecuali yang tetap wasi kabeh wedi tetap ya wedi jadi mereka orang kota takwa dan wedi kecuali yang tetap wedi siro kabeh minum sanging kufar tukotan kelar wedi tenan ternyata nih wong Islam ora oleh ngangkat pemimpin sangka orang kafir sing lakoni iku berarti ora dianggap apa fale sampe napa ifise illa antat taku minhum tuko kecuali kue dalam keadaan wedi tenang dan tidak pemimpin orang kafir ya gue disiksa tenan misalnya zaman teng Irian Jaya atau teng Amerika atau teng pundi bundi sing Kalau nanti Mas Bure coba surat pembaca Jadi kita bisa iki urip-urip Pak Romanto Ketika Kiai berpolitik Kita itu khawatir Kiai kok malah politik Untuk duit kok politik ya sama Terus naik jadi politikus ya terus uraan cara caranya ngomong cek perilakunya ya pun uraan Tapi sampean protes ngotot terus juga ya keliru Artinya keliru ngene Kang Mustofa. Bagaimanapun cara beliau berpolitik itu menjadikan wasilah untuk jadi pemimpin. Artinya dalam konteks modern orang menjadi pemimpin itu syarat utamanya kalau yang yang formal itu memang lewat partai politik. Dan nyatanya kita itu nak sing menang wong abangan tenan ya kecewa. Pemana sing menang wong kafir. Jadi kita kan wah, wah, Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Ketika aku jadi wong kafir kowe gruncel, ruwet. Kan kalau wingi sering matur, wong saleh wong paling kurang ajar, nak nah, kaitane kowe wong liya. Mergo mek menangi dhewe. Kira kiai itu dewa politik protes. Dia punya kok politik atau lagu. Enggak sih memimpin kaum PDI tahu ngabangan ku ya protes meneh. Kok dipimpin wong ngabangan. Padahal awalnya ngabangan menang mereka santri dhewe ra dukung kiai ini. Repot. Tapi ini ngoten kula lah jujur, uang merah politik mesti rusak. Tapi kowe yo jujur, tambah politik kowe yo rusak. Wis to ngoten niku repot. Itu hal-hal yang menyangkut dia kita terus niki cara Allah sampai uang mukmin ini mengangkat uang kafir jadi pemimpin. Nah cara ini konteknya kan ngoten ya Romanto. Kita ada backup partai kita sendiri. kalau nanti mau maos surat membaca Republika. Umat Islam IAIN itu cenderung sekuler. Mereka sering ngomong pakai slogan jangan sampai agama jadi kendaraan politik saja nih GHP memang adol agama gue politik jenjorok tapi jarene yang menulis surat membaca itu harus setuju kan lantas umat Islam pakai pertimbangan apa kalau gak pakai agama belum kan ya lo yang sama lo yang arti malah ada uang harus sering membaca pentingnya dan sama nanti perbandingan kalau kamu saat milih si A si B ngambil dalil Quran jadi ini Quran didol tetapi kita uang Islam pegangan orang hadis. Nah kita pertimbangan terus apa nak ada demi agama. Lah nak gue germo karuan ya, nak sing dadi Pak Bupati iku ya ku aman. Pak lah bener bener yang germo pertimbangan. Ya kiai pertimbangan ya nak sing ku masjid masjidku apa? Aman kan ngoten nah. Kan kalau sering minta tunjuk Mustafa Abed Ahmad Jadi kita ini repot Ahmad Kalau orang ngomong jalan berpolitik buatan Tapi itu perbandingan cara berpikir karena ruwet kita ini sudah di zaman sing ruwet di zaman sahabat pun gak bingung no ngotot nih pun bingung iya fakta nih sahabat itu ada sistem khilafah dari sekali kanji nabi kabudut langsung ada sistem khilafah itu aku Bakar diangkat lewat masjid syuro Itu kan sampai mau jadi soal itu akal kali kiai semuni zaman ya saya kira kalau sahabat masa kemasan bisa orang itu kan jangan mau keliru tentu tukaran itu anggap hal wajar selagi ini menuso ya tukaran mobil-mobil itu ya tukaran dari sini tenang buat terus diangkat bukan tukaran. uang semua cetare roh kabeh. Wong sahabat Ansor tersinggung. Sampai ngendikan minna amir wa minkum amir. Kita itu apa Ansor itu khalifah dewi muhajirin itu khalifah dewi. Dari sini tenang tukaran itu tukaran Mustafa. Wih, aku pokoknya cerita-cerita ngotot itu versi kiai rapati ngalim terus roh dunia aku siap ngadepi dan roh kiai tukaran atau partai politik semua kok zaman sahabat. Semua demam. Orang-orang cerita. Sajane kita ini harus siap melihat fakta. Sahabat ini ngoten. Ketika Abu Bakar diangkat itu geger, sahabat Ansor pertama gak gelem ngakui. Bareng geger gitu sampai minna amir wa minkum amir. Jauh sahabat Ansor jadi saat satu. Umar akhirnya terus ketika Umar dia ya geger malah. Usman malah nemen nganti terbunuh. Ali malah nemen. Dintek-entek pikiran. Ali kok sampai tidak pernah menjadi tipikal orang pinter kacau Ali gue bebel ilmi tapi pas mimpin kacau perang Mbak Aisyah tahu <laughs> waktu jam perang Mbak Muawiyah tahu <laughs> jadi dia perang terus Mana sampai kaku hati orang mati Yang takut ini dasar ali ya, kacau bisa jawab. Ya Amirul Mukminin, kalau kuman bejen kan. Iya umat dipimpin Abu Bakar baik-baik saja, pimpin Umar baik-baik saja, pimpin jiran kacau, perang terus kacau terus. Dasar ali kan, ya. kau ras babe, Ya orang bakar memimpin umatnya apa apa kayak aku, masa memimpin umatnya elek-elek kau gue. <laughs> Apa? Jadi semua dia ini kan kewajib cara berbuat, dia ini kan macam orang pinter. Ribet kan ngeling nol Tapi sempat jeling nol. Lu nggak sempat masuk tentang tarik-tarik. Sempat jeling nol ini dia ini. Tadi aku yang ngadep, kalau kiai tadi ini kupu. Apa enak? Eh, tidak jangan kacau, orang kok buat dan dijawab. Orang tak kok dijawab. Ya kok kasusnya Muawiyah ya penak ya, debat. Menang kan dia ya, debat. Kalau urusan menang karena kalah, debatnya menang kan tapi negara kacau tetap kacau. <laughs> debat tetap menang kan. Negara lagi kacau kok, tetap kacau. Eh, kenal dia seni, dia seni debat terus. <laughs> Ini tapi menangan tidak debat aja pinter sampai Nabi ngakoni babul ilmi lawange ilmu pinter debat. Wa yuhadirukum wa nafsa. Wa yuhadiru lan medhek-medhekno kuming sira kabeh sapa Allah wa taala nafsu ing dadi Allah. Allah medhekno kue kelawan dadi. Jadi Allah medhekno kue kelawan dadi. Jadi Allah memperingatkan kamu akan akan sanksinya. Eh ayyak dibalikum. Jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya in waliduhum lamun ngangkat sapa akeh gumeng kufar jadi intinya ini kamu Mustafa kita kudu duwe ikhtiar piye wae aja sampai pemimpin wong kafir paham ya jadi kita kudu selalu ikhtiar piye wae pemimpin aja sampai ka kafir piye wae cara Quran wong mukmin ra oleh ngangkat wong kafir jadi pemimpin nah dalam konteks modern kan bukan sakit yang romanto kudu lewat politik jadi kita aja sampai artinya selalu harus punya sarana piye supaya sing mimpin orang kafir karena saya ini bandingan adalah kandidatnya iman kafe, ya iman. Ya, kandidatnya momen kafe perbandingannya aja sampai dipimpin wong do. Dolim. Soalnya dolim kafe, ya dolim sing rapat itu dolim kan orang aku pun doror. <laughs> Eh dolim kafe, ya, dolim kafe, dolim sing nemen. Lalu kurang dolim nemen dia ini misalnya, sih kita dolim mata ini wong, sing kita mau nabuk iya, apa dolim sing nabuk itu. Lalu, lalu, lalu itu, lalu itu kurang dolim, ya, misalnya sing ora ekstasi sing ora zina ya, sister ya, zina sing satu biasa zina pimpindo menang zina pimpindo kan aku butuh orang tadi terus Ini naik kadung dia macam itu setam adoron itu tetap butuh itu apa urtu kifah aku aku fuluma kita cari yang paling ringan. Tapi jelas kudu dua komitmen kamu sesuai. Bukan sakit. Artinya kita tidak bisa ya wow kata setengah republika itu kalau kiai umat Islam gak oleh berpolitik kelawan banding no kita buat terus nganggup pegangan nopo nah, malah lucu kan dan dia kan kak mas bro bahwa kita sebagian menjual ayat Allah ya iya kan Rumanto tapi aku gue pernah memakai sama sekali malah lucu iya kan tuh misalnya itu kan ah, tugas santri bisnis kapatis pokoknya bisnis menurut fakir resolusi kan ada menurut fakir kan gak iso nakal lah Oh, pegawai, pegawai, anak pegawai, juga bener bener ya, gawe kok lurus kan, ya iso suka kan ngoten lah tapi dipikir apa sing lurus terus sugih kan ya padha ora ya. sing ora lurus melarat ya kayak jadi nasi aku perbandingan kalau jeling terus jadi kita ini kan ini bawa rohum fitin himma kan yang tarun. Rumah sana ya santri-santri sing soleh. Pak Mustafa, kaya Kang Fuatin, Pak Abdul. Angger gak politik bersih. Iku makan yang tarun. Padahal itu tadi kita bersih mungkin karena ada politik tapi bersih sih gak gunaan ini gue gara-gara akhirnya wong dolim kuwoso ya, umpama wong santri yang ambil bagian nah partai selalu semenang BDI pemimpin semenang ya germo-germo macam orang-orang kandidat kiai belas meskipun setelah ada tidak mesti lebih baik gitu jadi iftirah itu gak banyak gue sering nyontok ulama-ulama nyontok lebih baik banyu supaya bersih banyak supaya gue tak kok kulkas aja tapi ya manfaat bersih gue apa manfaat itu gelem kotoran banyu sama manfaat kamu kecewa dari kecewa kumpul najis tapi malah ini bisa nyucak Lengge, banyak ulama itu kayak waktu ini. Nah, aku lebih jadi dia ini gunung, tapi kayak rajin syukuri pangeran, rajin ngatur rumah dewa, pangeran. Kayak kudu kumpul mati nabi. pun aku kumpul ya markai, tapi tadi kumpul ramar kayak gini, sampai kalau pulau ini matur, kumpul suka mari toma, kumpul setengah bayar mari ke Jogja. betul. kumpul orang kiri mari istiqbal, kumpul kuda. Ngomponan ngantri 10 tahun bukan ngulat bulu. Itu istiqbat. Sebenarnya sangat kedarmanto. Jadi kita tuh harus istiqbal. gitu. Ya jajal sampai bersih, terus ganti prestasi kan. Jadi wah batu ini kasusnya jaya Ya gak ngurumat belas gak melok-melok belas ya tahu ngamal belas jadi kudu ngiling-ngiling Malah pengiran kan gak oleh kan akhirnya intinya ketika itu pengiran jawab semua sohabat gak diberi lagu gak meru gak melak-melak belas kok akhirnya kok jadi ini gak ngurumat belas Sumpah kalau gumun kan Ahmad tradisi bodoh-bodoh cilik cara menanamkan hidup pasif itu berlebihan misalnya alasannya tasawuf lo atau cocok artinya dia dia wis melarat orang aku kan kudu aktif malah gitu enak menowo hilang melaratnya orang Tapi melarat apa pasti kicu, jawabannya lucu cuma cuma melok dunia susah kapes. cuma melok dunia susah kapes tanaman yang maksudnya aku piye Si rusak usinten apa termasuk awake dhewe apa piye kan gak jelas Oh cuma melok-melok dunia dunia segitu rusak kabeh dia ora ramal melok blas tapi rasuwe anaknya pas ABG yang jago ber, seneng sepeda motor akhirnya kan gue uang seneng tip malah anaknya sering jadi dalam ra nyetel tip banyak diambil bapak. Tapi waktu ya betul neng kaca neng rugi nyetel tip. Kamu mulai mulai ada santri paling seneng ya nyetel neng tangga ini kaca ini ramu mulai mulai. Tunggu sepeda motor kaca ini. Kau neng rumah bapak dinas. Nah kiai gue sadar, yo saking mulai ragil misli tuh. Bapak anak marah nyetel tip orang jopo kaca tip berarti pikir. Iya kan. Apa anak marah mani duit, jaluk duit bapaknya, mereka bapaknya keren, apa neng jopo utang uang ya itu butuh istihad wani melihat fakta gitu ya akhirnya kan kacau kan ngomong apa tuh bapak yang nanam lo dinas kenapa aja dinas <laughs> bapak kena ngira karuan kok marah karuan sekali nih Joko gak karuan jadi kita tidak bisa gini dari istihad itu kalau zaman Abu Bakar Umar Usman gitu istihad meskipun bagian dari istihad itu akhirnya gini itu malah kacau ini sing kisah nyata kan Wes Al-Qarni ini kalau cerita wali. Wes Al-Qarni itu wali sing diakoni Rasulullah. Satu-satunya wali sing Rasulullah gak menangi tapi ngakoni kan Wes Al-Qarni. Aku kira amat itu. Wah, akhir atau kurung guys. Tahu kurung? Oh, sampun ya berarti ada gue. Wes Al-Qarni itu ngendikane Kanjeng Nabi itu fut ya. Khairul qurun Wes Al-Qarni. Api-api kurun itu Wes Al-Qarni. Api-api periode sing ada Wes Al-Qarni. Ya, nabi banyak ya, Nabi model wali, kadang-kadang ya model wali. Mar, gue sebenarnya nak ketemu Wes Al Qarni jalur dulu. Oke, nanti putih sebut ya Rasulullah ini. Wong itu perlu nak perlu soleh, nah, wali sadir Ini nih gue alamatnya gue nak bekas juga. Saat kodrut tidak mau gila mau diadir kan Misalnya Nabi gak butuh, Abu Bakar kita butuh, Abu Sumar. Tapi banyak dewi Nabi itu Rasulullah yang buatan menangi tapi sempat dahulu itu jadi satu-satunya wali untuk legitimasi Rasulullah ini eh, kalau juga sakar ini ketika Umar jadi khalifah tiap tentamu di dulu ide gede kok kepengen ketemu Jenewa Salkorni terus ini dia sempat ketemu terus ketemu terus uh, ya was utuwo hari aku dunga no was jadi jenis kan khalifah tuwo khalifah Rasulillah kalau dunga no dari Umar aku dipeseni Rasulullah Rasulullah amar biasa sing waktu siku Rasulullah sepurut mereka sahabat dia kan janggal sak gede Umar tunduk-tunduk tenan bawa sak wedi mana neng NO neng pondok kan ono ojo ngeyak gembel nak wali oh <laughs> ngeyak wong edan nak nabi itu <laughs> repot oh, hukum menawa lo ini kisah nyata aku di konten ciri khawari kurang deh karwan. Zaman rame-rame ne Balim. Balim terkenal wali. zaman cek populer orang ngambungan wong. <laughs> orang Oh, dan orang ngambungan wong. Ah, wari orang wong itu itu ya, tenan. Awal itu ketua keamanan, wajah kabinan takwa kepedulian, nah, semuanya. Berarti itu tiga. Orang balik, orang itu ngarep dalam dicucuk. <laughs> Ya, orang itu ngarep dalam bareng muka delok wong gerudukan cucup semuanya <laughs> ya sudah pengedan tuh ya. santri kan paling gampang kan nane eh, kan kan wedi ya jengnya wong gino nak menawa wali ya jengnya wong edan nak menawa wali lalat edan iya. ya, tenan ya tapi ini semua kelihatan lalu macam korne ini ternyata setelah diselidiki para sahabat niku ini gue nopo jenenge mung soleh jambaan urip teng desa. Menghormati ibu itu tukang angan pedes. Anak di penghasilan disukano ibu e. Ini kan tok Nah, ketika periode Ali rata-rata riwayat darani priyambake mati fi Ali, jadi mati melok pasukan di sini. Nah, pesan gue tengah Mustafa Fuadin. Jadi mulai rian, wong ngalim lah, sing paling tunak gue lah, gue gak iso gue ngambil perang. Nah, tetap dia cara pertimbangan ini berali. Kita lo perang belo, belali. Dan mulai rian betul enten. Jadi mata Mustafa Fuadin tetap ngambil perang. Lalu netral itu kurang ajar tuh Mustafa. Orang kurang ajar gini. Misalnya saya ingat, wonten Mas Pur nyadui cah cilik Kapan menang Mas Pur kan? Becaci. Itu ini kan aku gak melok-melok netral. Artinya netral itu ngembara Mas Purnya di terus kan. gitu iya, betul. Sama gue ramelok orang memberikan pilihan saat pilkada atau presiden. Artinya kayak memberi peluang. Sing dolim lah mungkin menang suara santri dan bukan no. Jadi bu eh, sekali-kali sampai lu kayak no pilihan jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur atas nama hukum itu memang kita punya pertimbangan demi Orang pak model saya ini santri sing soleh tambah pasif Enggak orang melo melo Sing aktif, jangan ya, korupsi tengah karena repot. <laughs> sabar mira sing dia ya, terkacau nih. Tapi gini wow, jadi kita aku duduk istilah. Kata sobat sakor nih, jadi malah ini gue sing hadis sohe artinya riwayat yang saya ceritakan tadi hadis sohe terus saya kata cerita-cerita sufi versi tiang sufi meskipun buat yang terhadisnya saya sufi setelah Rasulullah sama buat Abu Yazid Al Bustami itu ini cerita sufi sekali-kali mau oh, kan cuma aku buat nanti masih gue malah haram nggak kan, gue tasawuf terus gue peke yang wajib tasawuf gue aku aku ngalim peke dari kada tasawuf saya wong sufi kudu peke kan terus jelas nggak hukum bojo tak ada singgah anak terus itu rezeki pangeran biar nak dhewe ora rezeki nak kamu orang, oke anak ono nek ora kira kaya kaya apa kau utang Eh, jelas ketentuannya apa jelas Abu Yazid Al Bustami nah, terkenal kita Abu Sufyan terus Abu Yazid Bustami eh, ini ketika ketemu pangeran Abu Sufi kan paling sering ngatain menologi ketemu pangeran ya Allah lu ngatain suaraku kan jadi sinten jadi <laughs> orang kok perlu suaraku atau orang <laughs> tanpa ada kian ya Allah kalau datang suaraku kan jadi sinten <laughs> sampai pangeran dijawab kancamu ning warga itu Ahmadun wong anggutan. Oh, bi Gusti ngene. Warung marani Ahmadun itu pas nyabu. Kumpul wong nuwakal nakal domino. Domino, minum, minum kabeh wong sekelilinge. Mbene malah minum ora ini intine takut Di dalamnya Pak Ahmadun. Ah, betul nanti tengok rumah, tengok warung. Secara bahasa Arab, tengok semak. Ini darunat dua, maling tengok warung. Para ini warung mas mabuk, mabuk kabeh wong negeri. Sabu Yaji itu bingung, keliru lah menunggu biku. Mereka kan, masuk kanjak ini suarga ngono, kok nyabu. Langsung mantap, keliru lah menunggu biku. Langsung balik kanan. Ini cerita wali ya lucu-lucu. Dipanggil bingung ya Mbak Madin. Ya aku jadi sedikit bener kalau kan dari jalan suaraku. Jadi wali ini sing nyapu ya dan misalnya. Gitu terus kalau hanya kan dari jelas di janda Ya udah itu aneh kan. Lah ya udah wali lah terus. Terus bareng Abu Yazid itu terkenal dan cara wali tipikal model Pak Hamid Pasuruan. Nah, banyak Abu Yazid itu terkenal. Jadi zaman Sugengnya lagi kata Pak Hamid Pasuruan di depan umum. Dia maca ulama, ini iya, di depan umum. Ini kasus sebanding, ini mata ulama di depan umum. Di situ wali model yang dalan-dalan, model rasi itu ngalir, terus yang pasar, dalan-dalan aman. Di <laughs> soalnya, amatir wali, Bang Mustafa. Ini dalan-dalan. Jadi wali melirian nggak tenar wali terkenal gak bakim ya. Jadi wali yang dalan-dalan. Anggapnya sampai termasuk pulau di bagian dalan-dalan. Kira wes kamu betul dong. Kira udah dilarang undang-undang. <laughs> Ah terus tak kok, bahaya cerita Bustami gue kok ngono gue kok ngono maksudnya kok kumpul nakal nakal wali sih itu ayo cape. gara-gara kalau kan jadi sing separuh saat ini munteng masjid pun buatan mati sing separuh tuh kasih e jeling ada bingung aku ya dia kan wali resian iya, di pasrah ini gedo-gedo saya kurang batik. sing separuh gara-gara kalau kancah ini kalau dakwah mentobat munteng masjid sing separuh kasih e jeling ada bingung aku ya sih tapi bukan dari wali tenang ya akhirnya ngetok no wali bisa jauh itu matem sing cek gedo gedo separuh kan dulu wajar oh tuh udah ngabu ya sih nara langsung tuh musuh ngaku wali nih jadi karena kan kayak iso itu ya, apa prosesnya kayak eh dasar wali tenang ini nih ini kanca tuh itu dulu ada abu ya sih tapi stomi wali wong dulu wajib langsung tobat sedang kan wonten ulama-ulama saya kan wonten kados badhe oh nakal lagi iso mungkiri nakal iku gak ra iso lah ini rai gendone ora ono. Iki tuh ulama kadang santing aja kan. Iya iku karena rai kiai. <laughs> tak kiai tenan ada ya, karwatan. Wong dolim lawe hebat. Zaman Mas Masari Jombang, daerah ini Jombang ijo be abang. Wih, mau gendong-gendong lah hormat sampai Mbak Zaman Pak Dori, orang Batu Roman yang saat ini, bapaknya Batu Roman. Itu malingnya tobat. Gue ceritanya gendong-gendong, wonten begundal kepengen mati ini Pak Dori. Itu diparani malah tidak ada pedang itu nyebelah pedes gue hormat tuh, Saking roh aja ya terus. Kuat ada cerita ngoten Armando. mau bisa, Ibu ulama lain lebih putih. Dan rai ini rai soleh. Kita gitu, <laughs> ulama lain santri menjaga <laughs> Soleh. Ya itu gak rai <laughs> ya. Tapi aku itu langsung. Rai nah, ini enggak dulu kan repot repot kan kan ngeluh orang wali kan Masih kan orang-orang umatku sing dulu aku kelan seneng kecuali tak syafaati la yaumil kiamah soponge sing tau ketemu aku ila anak akhir dia di cuma tak tuntun bu suwarga nah Sabtu Qadir pede sampe Sabtu orang wong saya kepreset tapi seneng aku kecuali ila anak aku itu di kecuali sebenarnya tak tuntut sampai saking angkuh Abdul Qadir Husain Absalat sing suami senior yang mau kepleset aku menang ya tak, tak tuntun selamat <laughs> lewati berdirian aku Herwato kayak orang ini aku jadi <laughs> Abdul Qadir sampai kan nyebut umpama Zala Husain Absalat Zala dan walaupun tuh bisa manis aku tuh dia di aku menangi tak tuntut Iya sama bisa Bustami. Pada rata-rata wali jadi wali. Ngomong. Berjumlah aku nomor rata-rata wali ya. Cara manusia, cara biasa manusia kan. Kudu udang aku. Nah orang mandi tenan. Nah, kita misalnya dalam <laughs> kita. Saya kira kok mirip biasa mampu. Ya cerita tuh eh, Cerita-cerita wali lucu-lucu. Wa yuhadzirukum wa nafsah. Wa wa ila masir. Kul ngucapa sira Muhammad intu fuma fi sudurikum lamun nyamar sira kabeh ma fi sudurikum au tudu to ngetakno sira kabeh ing ma fi ya alam huwa mongko pirsa ku ing mas sapa Allah wa taala wa ya lamun lan pirsa sapa wa ma ing perkara fis samawati kang dalem pira langit wa ma fil ardi wa wa ala kulli syai'in qadir wa wa ala kulli syai'in ing atase kabehane perkara iku qadir Allah